في fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam bab yang ke kedelapan tentang at-tayammum. Di mana kita telah membaca pembahasan yang pertama Demikian pula yang kedua. Dalam pembahasan yang kedua kita telah mengetahui beberapa syarat sahnya tayamum. Di antaranya an-niyah, kemudian al-islam wal aql. Yang ketiga al-aql, yang keempat at-tamyiz, Kemudian yang kelima, ta'adzur isti'malil ma. Kemudian syarat yang keenam, an yakuna at-tayammumu biturabin bil yadi in wajadahu. Hendaklah tayammum dengan turab bil yad, tanah yang ada di tangannya jika dia mendapatinya. Artinya jika ada tanah, maka dia memukulkan tangannya ke tanah tersebut. Jika ada, jika dia dapati permukaan tanah. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayammum dengan dan tayyiba. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, yaitu telapak tangan. Qala Ibnu Abbas berkata sahabil jalil Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma as-sa'idu turabul harth. Sa'id di sini adalah turab al-harth, tanah al-harth, ini tanah kebun, ladang, tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Turab al-harth, tanah untuk bercocok tanam. Wa at-tayyib maknanya adalah at-tahir. Tayyib di sini adalah At-Tahir. Tentunya tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya As-Sa'id adalah turabul hars di sini bukan tafsir pembatasan tahdid bahwasanya makna Sa'id adalah turab al-hars. Nah, ini tafsir bil misal atau bi zikri al-ba'd wa iradatul kul. Tafsir dalam rangka menyebutkan sebagian dari tanah yang digunakan untuk bertayamum. Tanah yang digunakan untuk tayamum yaitu turabul harf. Bukan maknanya pengkhususan atau pembatasan bertayamum hanya dengan tanah al-harf, tanah untuk bercocok tanam. Sehingga dijelaskan di sini Fa'ilam yajid turaban jika tidak ditemukan turab tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin au hajarin maka seorang bertayamum semampu yang dia dapati dari ramal ya kerikil atau batu dengan kerikil atau batu Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum dengan dalil firman Allah taala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Qala al-Auza'i berkata al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu taala imam ahli Syam Ar-ramal minas sa'id. Kata beliau, ar-ramal, kerikil, itu termasuk bagian dari as-sa'id. Sehingga makna sa'id itu luas, bukan hanya tanah. Sa'id luas, meliputi tanah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa barakallahu fikum. Hakikatnya dalam permasalahan ini ada khilaf di antara ulama yaitu apakah tayamum dikhususkan dengan tanah ataukah boleh selain tanah terjadi khilaf di antara para ulama namun pendapat yang kuat pendapat yang rajih yaitu tidak dikhususkan dengan tanah boleh dengan selainnya jika tidak mendapati tanah mendapatkan atau menemukan tanah fa al afdal namun yang afdal adalah dengan turab yang afdol adalah dengan menggunakan turab, debu dari tanah tersebut. Taib. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, qala al-mas'alatu tsalitsah mubtilatut tayammum. Pembahasan yang ketiga tentang pembatal-pembatal tayammum apa saja yang bisa membatalkan tayamum ketika seorang telah bertayamum maka hal-hal apa saja perbuatan apa saja yang bisa membatalkan tayamum qala wahiyal asya'ul lati tufsiduhu pembatal-pembatal tayamum ini adalah al asya hal-hal yang bisa merusak tayamum tersebut menjadikannya batal atau tidak sah. Wa mubtilatuhu salasa. Pembatal dari tayamum ada tiga jenis. Yang pertama, yubtilu at-tayammumu an hadathin asghar bimubtilatil wudu. Tayamum menjadi batal dari hadas asghar artinya ketika dia bertayamum dari hadas asgar. Dia berhadas kemudian dia bertayamum. Barakallahu fikum. Maka pembatalnya atau tayamum itu bisa batal dengan mubtilatil wudu, dengan pembatal-pembatal wudu. Dengan pembatal-pembatal wudu. Tayamum itu akan batal ketika dia bertayamum dari hadas kecil. Dari hadas kecil maka batal tayamum tersebut dengan pembatal-pembatal wudhu. Pembatal wudhu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal wudhu. Wan hadathin ah, ah, akbarin bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifas. Dan tayamum itu menjadi batal dari hadas besar, ketika dia bertayamum karena hadas akbar, karena janabah, kemudian tidak mendapatkan air, atau dia berat, sulit, atau tidak mampu menggunakan air, lalu dia bertayamum, maka pembatalnya adalah mujibatul ghusl. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan dia mandi. Dari janabah ya yang mewajibkan dia mandi seperti janabah atau haid wan nifas bagi an-nisa bagi wanita yang tertimpa haid atau nifas maka tayamumnya batal qala fa idza tayammama an hadatsin asgharin thumma bala atau taghawwata batula tayammumuhu jika dia bertayamum karena hadas atau dari hadas kecil dia bertayamum untuk menghilangkan, menggugurkan hadas kecil yang menimpa dia. Dia sedang berhadas. Lalu dia bertayamum untuk menghilangkan hadas tadi. Semua kemudian setelah itu dia kencing atau buang air besar, maka batal tayamumnya. Li'anna tayamumak badalun anil wudu wal badal lahu hukmul mubdal wa kadha tayammumu anil hadatsil akbar karena tayam itu merupakan pengganti wudu tayamum sebagai pengganti wudu dan pengganti mengambil hukum al-mubdal yang diganti. Ya, yang mengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Artinya hukum tayamum sama dengan hukum al wudhu Wa kata tayamum anil hadasil akbar demikian pula bertayamum dari hadas besar sama saja. Ketika dia melakukan pembatal tayamum min hadasil akbar ya dia janabah atau dia ihtilam ya, kemudian berjanabah, junub, maka batal tayamumnya. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, wujudul ma. Yang kedua, wujud al ma. adanya air. Idza kana tayammumu li adamihi. Jika tayamum itu li adamihi karena tidak ada air. Ya, bukan karena ta'azzur isti'malil ma. Iya. Bukan karena dia uzur untuk menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Bukan, tapi karena memang tidak ada air. Bisa menggunakan air, mampu dia menggunakan air, tapi alma naam fakudaan. Air tidak ada atau airnya ada tapi sedikit untuk keperluan yang sangat penting yaitu untuk minum. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Al-muhim airnya tidak ada. Untuk digunakan berwudu dengannya. Maka di sini dia bertayamum. Faida wujidal ma jika air telah ada fa batulatayamumuhu maka batal tayamumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadatil ma fa idza wajadtal ma fa amissa basharataka fa idza wajadtal ma fa amissahu basharataka jika kamu mendapatkan menemukan air maka usaplah atau basahilah tangan atau kulitmu ya badanmu maksudnya. Waqat taqaddam dan telah lalu penjelasan hadis ini. Terkait dengan wujudul ma ketika seorang telah melakukan ibadah dengan tayamum kemudian didapati air di saat itu ya artinya dalam waktu yang singkat tidak lama ya jarak waktu yang pendek antara ibadahnya, solatnya misalnya dengan adanya air, apakah harus mengulangi solatnya? Apakah harus mengulangi solatnya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tatkala dua orang sahabat melakukan perjalanan safar kemudian mereka ingin menunaikan sholat, tiba waktu sholat, kemudian ingin sholat, tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayamum, lalu menunaikan sholat. Setelah itu ditemukan air atau datang air. Mereka mendapati air setelah itu. Maka dua orang ini beristihad. Yang satunya mengulangi sholatnya, dia berwudu, kemudian mengulangi sholatnya yang satunya tidak. Ya, tidak mengulangi sholatnya, tidak berudur dan tidak mengulangi sholatnya. Dia menganggap sholatnya telah sah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Alaihi Salatu Wasallam menyatakan kepada dua orang ini yang tidak mengulangi sholatnya, Nabi menyatakan asabta sunnah wa ajazaatka sholatuka aw ajazathu sholatuka engkau telah mencocoki sunnah. Dan tayamum itu telah me, uh, menjadikan sholat musah. Artinya sholat musah dengan tayamum tersebut. Sementara yang satunya Nabi menyatakan, Naam laka al-ajur, laka al marra marrotain. Bagimu dua pahala. Ya, bagimu dua pahala. Karena kamu tadi sholatnya sah, yang pertama dengan tayamum, kemudian kamu mengulangi sholatnya lagi, itu adalah ajar sunnah. Ya, ajar sunnah. Kamu mendapatkan pahala sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini para ulama berbeda pendapat. Mana yang afdal antara mengulangi dan tidak maka wallahu taala alam bisawab, pendapat yang benar yaitu tidak mengulanginya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepada yang tidak mengulangi dengan menyatakan asabtas sunnah. Artinya benar kamu dalam hal ini, kamu tepat di dalam beramal sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Dan sholatnya sah. Sementara yang kedua, adalah sebagai motivasi kepadanya karena dia beristihad dalam keadaan dia tidak tahu belum mengetahui secara pasti bahwa tayamum itu ya, atau sholat dengan tayamum sah. Ya, sholat dengan tayamum itu sah walaupun setelahnya mendapatkan air. Keduanya belum mengerti. Kemudian masing-masing beristihad Masing-masing beristihad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan istihad Yang pertama, ya, sahabat yang pertama yang tidak mengulangi sholatnya, namun sahabat yang kedua Nabi tetap memberikan motivasi kepadanya, memberikan semangat kepadanya. Nabi tidak melamakan, Nabi tidak menyatakan kamu salah dalam hal ini. Tapi Nabi menyatakan laka al ajar marrotain. Dari sini para ulama menyatakan bahwasanya Salat yang dibangun di atas tayamum yang benar tidak perlu diulangi walaupun setelah itu mendapatkan air. Ya, walaupun setelahnya menemukan air, mendapatkan air, maka tidak perlu mengulanginya. Tidak perlu mengulanginya. Barakallahu fikum. Sampai sini difahami? Salis syarat uh, eh, enam pembatal yang ketiga zawalul udri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Hilangnya uzur yang karenanya disyariatkan tayammum. Ya, yang karenanya disyariatkan tayammum seperti sakit atau yang semisalnya. Ketika dia sakit sehingga tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, maka disyariatkan tayamum. Ketika sakit ini telah hilang, dengan kata lain dia telah sembuh, sakitnya telah hilang, maka di sini hilang uzurnya, maka ketika dia masih bertayamum, tayamumnya tidak sah. Atau dia membangun ibadah dengan tayamumnya, maka tayamum e, ibadah tersebut tidak sah. Ya, karena tayamumnya telah batal. Ya, tayamumnya telah batal karena hilang uzur yang membolehkan dia bertayamum. Taib. Ini tiga hal sebagai pembatal at tayamum Pembatal tayamum. Kemudian kita beralih pada permasalahan yang keempat. Al-mas'alatul rabi'ah. Sifatut tayamum, Sifat tayamum, Yakni tata cara bertayamum. Wa kaifiyatuhu أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين لحديث عمار وفيه التيمم التيمم ضربة للوجه والكفين وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم nafadaha ثم masaha بهما ظهر dhahra kaffihi bi shimalihi شماله dhahra shimalihi bi kaffihi thumma masaha cara atau tata cara di dalam bertayamum yang pertama adalah ayyanuya hendaknya dia berniat karena tayamum adalah ibadah pada ibadah la budda fiha minan niyah ibadah itu wajib padanya ada, padanya niat, harus ada niat. Di dalam menunaikan sebuah ibadah harus berniat. Itu niat bertayamum. Thumma yusammi kemudian dia membaca bismillah. Demikian pula dalam wudhu walaupun tidak ada nas yang sahih nas yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memulai berwudu atau bertayamum dengan basmalah. Namun hal ini disebutkan oleh para ulama tentang disukainya membaca basmalah di awal wudu ketika akan berwudu atau bertayamum. Karena ini adalah ibadah, salah satu ibadah. Maka disukai dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sekian para ulama menyebutkan tentang istihbab zikr al-basmalah fi awali al-wudu awal wudu sehingga juga dikiaskan ketika bertayamum. Tadi kita jelaskan atau kita telah sebutkan bahwasanya at-tayamum itu sebagai badal al-wudu fal badal lahu hukmu al-mubdal. Itu kaidah, al-badal lahu hukmu ay akhada al badal itu mengambil hukum-hukum yang di diganti al mubdal kemudian yadribu al arda biyadaihi darbatan wahidah yang berikutnya yang ketiga dia memukulkan kedua telapak tangannya biyadaihi di sini maknanya bikafaihi dia memukulkan ke permukaan bumi permukaan tanah ya permukaan bumi yadribu al arda permukaan darbatan wahidah satu pukulan atau dia menepuk demikian thumma yanfukhuhuma au yanfudhuhuma kemudian dia meniupnya atau yanfudhuhuma an-nafdhu di sini maknanya dia menggerakkannya ya untuk mengurangi tanah atau pasir atau yang semisal yang menempel di kedua telapak tangannya untuk mengurangi dan demikian pula an-nafhu meniup juga demikian dijelaskan oleh para ulama untuk mengurangi uh, banyaknya tanah yang menempel di tangannya juga terjadi khilaf dalam masalah ini apakah disyariatkan meniup ataukah tidak? Sebagian menyatakan tidak disyariatkan karena itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka mengurangi ilahnya untuk mengurangi tanah tadi yang menempel di tangan. Namun sebagian menyatakan diantaranya juga ini adalah apa yang diriwayatkan dari Al Imam Ahmad beliau menyatakan aku menyukai untuk meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah yang sering kita sebutkan ini merupakan kaidah penting, kaidah dasar asal min usul syariah yaitu anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tasyri'an li ummatih. Ini kaidah bahwasanya segala perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk syariat bagi umatnya. Sehingga ada perbuatan nabi kita katakan itu sebuah syariat yang wajib untuk kita ikuti atau dianjurkan untuk kita mengamalkannya, melakukannya karena Nabi melakukan. Ini kaidah. Selama tidak ada at-takhsis, tidak ada pengkhususan bahwasanya itu adalah pengkhususan bagi Nabi. Sehingga kita melakukannya. Segala perbuatan Nabi atau perbuatan-perbuatan sahabat yang kemudian yukirruhu an-nabi, dibolehkan oleh nabi. Ya. Contoh misalnya dalam adan, dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika adan mengucapkan hayya ala tain itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Hayya ala salah, hayya ala falah. Nabi mengetahui dan dilakukan demikian oleh sahabat. Nabi membenarkannya. Berarti ini syariat, sebuah syariat, sebuah sunnah. Tidak kemudian digugurkan amalan ini karena sebuah takwil, karena itu untuk menyampaikan suara ke sana dan ke sini. Tidak. Wal asal perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi itu adalah sunnah. Itu adalah syariat, ini asal. Kita tidak memalingkannya kecuali ada dalil yang sahih. Nah, dalil yang sahih, misalnya ucapan sahabat atau ucapan Nabi bahwasanya tujuannya itu, amalan ini tujuannya untuk ini. Ya. Nabi tidak menjelaskan ketika menepuk tangannya uh, meniup, tidak menjelaskan saya meniup ini untuk demikian dan demikian. Tidak pula ada penjelasan dari sahabat demikian dan demikian. Maka kita kembali kepada asal. Ini penting sehingga kita tidak bimbang, kita tidak bingung dan beramal. Kita punya pondasi, kita punya pegangan bahwasanya al asal di dalam perbuatan Nabi SAW itu adalah sebuah syariat yang hendaknya kita ikuti. Sehingga nanti kalau kita ditanya di yaumil akhir, kenapa kamu melakukan demikian? Ya karena Nabi melakukannya. Mudah. Nabi melakukannya, kita melakukannya. Sahabat melakukannya, kita ingin melakukan. Karena memang dilakukan oleh sahabat. Dan disetujui oleh Nabi. Eh, ini penting. Ya, ini penting ketika kita menyikapi sebuah permasalahan yang di situ terjadi khilaf di antara para ulama, maka kita bisa mengambil sebuah uh, sikap atau memilih sebuah pendapat dengan kita kembali kepada kawaid wa usuliddin. Kemudian, thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila ar-rusghain. Kemudian mengusap dengan kedua telapak tangi tadi, ya telapak tangan tadi, yamsahu bihima ay bi kafaihi dengan dua telapak tangan, dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai ke rusghain. Rusghain sampai pergelangan. Ya rus sampai pergelangannya, pergelangan tangan. hadithi Ammar, berdasarkan hadis Ammar, Ibni Yasir, radhiyallahu taala anhuma wa fihi dan dalam hadis tersebut disebutkan at-tayammumu darbatan au darbatun lil wajhi wal kafain Tayammum itu satu pukulan ya ke tanah, satu tepukan atau pukulan, tepukan ke permukaan bumi untuk mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Di sini menunjukkan bosnya tayamum itu hanya satu kali saja tepukan ke lantai, tidak dua kali. Artinya satu kali untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Tidak sekali wajah, kemudian sekali untuk kedua telapak. tangan. hanya sekali. Berdasarkan lafaz hadis ini. At-tayamum darbatun ay darbatun wahid. Satu pukulan, satu tepukan ke lantai atau ke permukaan bumi untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Wa hadis Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu dan hadis Ammar Ibni Yasir radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya inna ma kana yakfika antasna hakadha fi riwayah taqula hakadha cukup bagimu untuk melakukan demikian wahai Ammar dalam hadis ketika Ammar safar kemudian dia junub dan tidak mendapatkan air kemudian dia berguling-guling di atas as-said atas padang pasir dia berguling-guling. Ya. Nah, maka Nabi mengajari Ammar menyatakan tidak perlu demikian, cukup bagi kamu untuk bertayamum melakukan demikian. Kemudian Nabi daraba kaffihi darbatan 'alal ard, Nabi memukulkan kedua telapak tangannya di atas permukaan bumi sekali pukulan, summa nafadhaha, kemudian Nabi nafad. Nafad itu maknanya menggerakkannya. Kalau Nafakha meniup. Nafadha menggerakkan. Demikian untuk mengurangi tanah tadi yang menempel di kedua telapak tangannya. Summa masaha bihima zahra kaffihi bishimali, Kemudian beliau mengusap uh, punggung dari telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya. Punggung, bukan dalamnya tapi punggungnya. Diusap demikian au zahra shimalihi bikafi atau sebaliknya atau tangan kirinya telapak tangan eh, punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Artinya kedua-duanya yang kanan dan yang kiri. Summa masaha bihima Kemudian setelah itu Nabi mengusap wajahnya. Dari sini juga terjadi khilaf terkait dengan urut-urutan di dalam mengusap apakah wajah ataukah kedua telapak tangan. Karena dalam hadis ada yang menyebutkan wajah, ada yang menyebutkan kedua telapak tangan. Ini mendahulukan wajah, ada yang menyebutkan mendahulukan kedua telapak tangan. Dalam ayat didahulukan wajah. Famsahu biwujuhikum. Barakallahu fikum. Terjadi khilaf di antara para ulama dan kesimpulannya tidak wajib berurutan. Artinya permasalahan ini boleh memilih mana yang didahulukan. Bisa dia mendahulukan wajah atau mendahulukan tangannya. Yani al-amru fihi wasi'. Dalam bahasa syariat disebutkan al-amru fihi wasi'un. Permasalahan ini luas, bebas, ya silakan memilih mana yang dia mau. Namun yang afdal Wallahu taala alam biswab. yang afdol adalah memulai dengan wajahnya sebagaimana zahir ayah, sebagaimana zahir ayah dan juga dalam hadis-hadis beberapa riwayat menyebutkan yang didahulukan adalah wajah dan mendahulukan wajah ini sesuai dengan al wudhu, sesuai dengan amalan dalam berwudhu Karena berwudhu itu enam wajah baru tangan. Sehingga wallahu taala alam biswab al afdol Kalau kita katakan mana yang afdol, afdol adalah mengusap wajahnya baru kedua telapak tangannya. Adapun kalau kita menyatakan mana apakah mana yang boleh ya boleh yang mana mengusap wajah atau tang, kedua telapak tangannya kita menyatakan dua-duanya boleh di dalam mengusap uh, dalam mendahulukan al-masah dalam mendahulukan mashu mengusap boleh dia mendahulukan wajah dan boleh pula mendahulukan kedua telapak tangannya. Nah, nah, ini pembahasan seputar at-tayammum. Nah, ya. di kasur gitu. Nah, Allah a'lam. Enggak tahu anak. Naam. Di? Oh. Mungkin wallahu alam. Bisa jadi. Nah, ya bisa berjalan dan tidak bisa berwudu kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, nah, terlebih sekarang di ruangan-ruangan rata-rata AC ya. Nah, atau di pesawat juga AC. Allah Allah. Itu insyaallah ya. Nah, dengan semprotan, Ya tidak apa-apa yang terpenting airnya itu cukup. Cukup di sini dalam ketika dia membasuh. Ya. Tidak apa-apa air semprotan, air mengalir, air tergenang, Boleh untuk berwudu dengannya. Ya dengan tangan tentunya dengan kalau semprotan kan nggak bisa kan disemprot dulu gini. Iya. Semprotan apa misalnya semprotannya? Thank Nonda Masjidil Haram ya banyak air. Hmm. Iya, ndak, ndak. Itu ndak benar. Kalau menggunakan semprotan seperti itu, semprotan burung itu ya. Ya, gitu. Nah, itu berarti kurang itu. Kurang, sangat kurang sekali. Kalau mengusap mungkin sah, tapi kalau membasuh kurang. Airnya sangat kurang. Karena itu cuma, ya ada airnya ya. Kecuali dia tuang demikian. Tapi kalau disemprot gitu, anda pikir semprotan air yang keluar air, artinya banyak airnya. Al-muhim jika memang banyak airnya cukup untuk membasuh karena membasuh itu membutuhkan air yang banyak. Membasuh sampai menetes air, batasan membasuh itu ada tetesan airnya. Kalau pakai itu sepertinya airnya nggak menetes ya. Itu mengusap saja, mengusap nggak benar kalau mengusap wajah. Berarti wudhunya nggak benar. Nah, di Masjidil Haram gitu ya. Kan banyak air di sana. Pakai botol air zam-zam bisa berwudu itu. Ambil zam-zam, wudu di situ, dekat situ. Kan bisa. Masya Allah. Gak dilarang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.